Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, di sini Syekh akan menjelaskan beberapa kaidah tentang tauhid dan beberapa kaidah dalam masalah kesyirikan. Dan ini empat kaidah sangat penting sekali. Beliau akan mulai menyebutkan empat kaidah itu. Kata beliau, وذلك بمعرفة arbai qawaidah dzakarah Allah taala fi kitabih." Hal tersebut dengan mengetahui empat kaidah empat kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Jadi empat kaidah yang akan dibacakan atau yang akan disebutkan semuanya adalah kaidah-kaidah yang ada tuntunannya, ada dalil-dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini akan memberikan kepada kita akan pentingnya agungnya makna kaidah-kaidah yang disebut oleh Syekh di sini. Kita akan masuk menjelaskan kaidah-kaidah tersebut. Kata beliau rahimahullah, Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama anna al-kuffar alladziina qatalakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلكم في الإسلام Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Kaidah itu sudah dibahasakan dalam bahasa Indonesia, kaidah. Kaidah kalau orang Indonesia bilang. Kaidah itu apa? Arti secara bahasa kaidah itu pondasi. dasar. Dasar yang sesuatu dibangun di atasnya. Itu kaidah namanya. Kalau kaidah itu bisa dipakai di dalam masalah apa saja. Ini kaidah berlaku umum. Tidak ada batasannya. Kata beliau rahimahullah, Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. anta alama anna al-kuffara. Hendaknya engkau mengetahui. Bahwasanya orang-orang kafir Alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah huwal khaliqul mudabbir. Mereka semua mengakui bahwa Allah yang Maha Pencipta dan mengatur segala sesuatu. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Tapi bersamaan dengan itu hal tersebut tidak menyebabkan mereka masuk dalam Islam. Ini kaidah pertama. Jadi kaidah pertama harus kita sadari dan kita pahami bahwa orang-orang kafir di masa Rasulullah, orang-orang musyrikin di masa Rasulullah SAW, mereka mengakui bahwa Allah yang Maha Pencipta. Mereka tahu itu, mereka akui. Mereka akui Allah itu yang mengatur segala sesuatu. Mereka akui. Bersama dengan itu, mereka tidak dianggap muslim oleh Rasulullah. Tetap diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kaidah yang pertama. Kaidah ini termasuk kaidah penting. Sebab banyak orang sekarang ini jatuh dalam kesyirikan. Ketika ditegur, loh, saya kan mengakui Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Kenapa saya dikatakan musyrik berbuat kesyirikan? Kalau memang perbuatanmu kesyirikan, iya kesyirikan. Walaupun kamu mengakui Allah yang mencipta dan rezeki. Sebab orang musyrikin di zaman Nabi juga mengakui Allah yang mencipta memberi rezeki. Bersama dengan itu tetap juga dihukumi musyrik oleh Rasulullah, tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Dipahami ini? Maka ini kaidah yang pertama. Hendaknya kita mengetahui bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik di masa Nabi, mereka juga mengakui bahwa Allah yang maha mencipta, maha memberi rezeki. Bersama dengan itu, mereka belum dimasukkan ke dalam Islam. Jadi kesimpulan dari kaidah ini bahwa mengakui bahwa Allah saja satu-satunya yang mencipta memberi rezeki itu belum cukup. Belum memasukkan seorang dalam Islam. Tapi juga harus diakui bahwa Allah satu-satunya yang dia sembah. Harus diakui. Kan kaum musyrikin, mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka bikin patung. Ya. Mereka tidak yakini patung itu mencipta, memberi rezeki. Mereka tidak yakini itu. Tapi mereka katakan ini patungnya orang-orang salih. Orang-orang salih ini orang-orang baik di sisi Allah. Kita berharap mereka ini menolong kita di sisi Allah. Makanya kita sembah mereka. Dipahami? Nah, ini letak kesyirikannya. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, katakan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, apa yang mereka katakan? Apakah Nabi Muhammad ini mau jadikan sembahan cuma satu? Ini perkara yang menakjubkan. Jadi ini letak penyimpangan dan penentangan mereka. Mereka tidak mau bahwa yang disembah itu cuma satu. Mereka maunya Allah yang disembah. Tapi juga menyembah kepada yang lainnya. Perantara kepada Allah. Dipahami? Ini letak syirikannya. Bukan masalah mereka tidak mengakui Allah yang mencipta memberi rezeki. Bukan itu. Bahkan mereka sangat mengakuinya. Dipahami? Sekali lagi kesimpulan dari kaidah yang pertama bahwa mengakui tauhid rububiyah, mengakui tauhid rububiyah. Apa arti tauhid rububiyah tadi? Yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan. Perbuatannya Allah yang mencipta memberi rezeki. Mengakui ini belum cukup memasukkan seorang dalam keislaman. Tapi juga harus diakui bahwa Allah yang satu-satunya disembah. Dalilnya apa? Kita lihat dalil yang disebutkan di sini. Wa dalilu qauluhu ta'ala Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Perhatikan ya, ya. Perhatikan. Beliau di sini membawakan kaidah. Setelah itu menyebutkan dalilnya. Kaidah menyebutkan dalilnya. Demikian ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu keadaannya seperti itu. Dalam setiap masalah pasti mempunyai dalil. Dan mereka tidak mengucapkan suatu masalah kecuali dibangun di atas dalil. Sebab agama kita ini dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada tuntunannya itu bukan dari agama. Agama kita punya landasan dan tuntunan. Beli sebutkan di sini dalil kaidah yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa man yukhrijul mayyita minal hayy." ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Qul man yarzuqukum minas samai wal ard Katakanlah Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi Sini Allah memerintah kepada Nabi Muhammad Wahai Nabi Muhammad katakanlah kepada orang-orang musyrikin Tanya mereka Mayyarzuqukum minas samai wal ard. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Dan tanya juga kepada mereka, siapa yang menguasai langit, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yudabbirul wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan tanya juga kepada mereka, eh, siapa yang menghidupkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang melakukan itu? Tanya kepada mereka. Dan tanya juga kepada mereka, wa may amr Siapa yang mengatur perkara? Tanyakan seluruh perkara ini, seluruh pertanyaan ini. Apa jawabannya? Fasayaquluna Allah. Allah memastikan bahwa pasti mereka akan menjawab Allah yang melakukan seluruh hal itu. Jadi di sini kaum musyrikin kalau ditanya siapa yang berrezeki dari langit dan bumi, pasti mereka jawab Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menguasai pendengaran dan pelihatan, pasti mereka jawab Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menghidupkan dan mematikan, pasti mereka jawab Allah. Kalau ditanya siapa yang mengatur segala perkara, jawabannya pasti Allah. Ini bayangkan. Kaum musyrikin mengakui seluruh hal ini. Bersama dengan itu, mereka belum beriman. Belum dianggap sebagai orang Islam. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, Qul afala tattaqun. Katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Maksudnya apa? Kalian kalau mengakui Allah yang mencipta memberi rezeki, harusnya kalian itu berpikir baik. Kalau Allah yang mencipta dan memberi rezeki, maka keharusannya dialah Allah satu-satunya yang disembah. Kalau kalian akui bahwa Allah yang bersendirian, dialah Allah sendiri yang mencipta, sendiri memberi rezeki, sendiri menghidupkan dan mematikan, maka demikian pula Allah harusnya satu-satunya yang disembah. Itu keharusannya. Ini kaidah yang pertama. Jadi kaidah yang pertama bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka juga mengakui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mencipta dan memberi rezeki dan maha mengatur segala perkara. Mereka akui hal tersebut. Di antara dalil-dalil dan banyak dalil yang menunjukkan tentang itu bahwa orang-orang musyrikin mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mengatur segala sesuatu. Banyak dalil yang menjelaskan. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah." Andai kata engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapa menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah yang menciptakannya. Di antara ayat yang lain juga dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah, tanya kepada orang-orang musyrik, siapakah pemilik bumi dan segala yang berada di dalamnya? Kalau memang kalian mengetahui. Mereka akan menjawab Allah yang memilikinya. Kul afala tadakkarun? Kalau memang Allah yang memilikinya, tidakkah kalian mengingat? Kemudian tanyakan lagi kepada mereka. Kul man rabbus samawati sabi wa rabbul arshil azim. Siapakah Rabb langit yang tujuh dan Rabb pemilik arsh yang agung, sehingga sana yang agung. Siapa yang memiliki itu semua? Saya kulunilillah. Pasti mereka jawab Allah yang memilikinya. Qul afala tattaqun. Kalau begitu katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man bi yadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alayh in kuntum ta'lamun. Sayaqulu lillahi qul fa anna tusharun. Katakanlah siapakah yang di tangannya itu ada kekuasaan langit dan bumi. Dan dialah yang menjaga dan tidak dijaga kalau memang kalian mengetahuinya. Maka sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab Allah. Pemilik semua itu. panatus harun Kalau begitu kenapa kalian bisa tersihir? Ini semua keharusan-keharusan. Allah bertanya kepada mereka. Atau Nabi diperintah untuk bertanya kepada mereka. Mereka akui Allah yang menciptakan langit dan bumi. Menciptakan langit yang tujuh. Pemilik arsy yang agung. Dialah Allah memiliki segala sesuatu, segala kekuasaan. Dia yang melindungi, tidak dilindungi. Kalau memang kalian aku ini keharusannya kalian juga harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Hanya Allah yang berhak diibadahi. Itu keharusannya. Demikian pula ayat-ayat yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in sa'altakum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapakah yang mengatur yang menundukkan matahari dan bulan? Mereka pasti menjawab Allah. Bayangkan sampai pengatur langit, bulan dan matahari, mereka juga akui Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Ini kaum musyrikin. Juga di ayat yang lain, "Wala in sa'altakum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi min ba'di mautiha, la Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air dari langit. Dengan air itu Allah menghidupkan sesuatu yang tadinya sudah mati. Mereka menjawab, orang musyrikin menjawab, Allah yang melakukannya. Jadi ini ayat-ayat dan banyak lagi ayat yang semisal dengannya. Semuanya adalah tegas menunjukkan bahwa kaum musyrikin di masa Rasulullah SAW itu mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan, yang seperti ini mereka akui. Letak kesyirikannya bukan di situ. Letak kesyirikannya ada di dalam masalah ibadah. Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Tapi beribadah juga kepada selain Allah. Kalau tauhid rububiyah mengakui Allah yang mencipta memberi rezeki, ini kaum musyrikin juga paham, mengerti mereka. Jangankan kaum musyrikin, iblis saja mengakui itu, Fir'aun saja mengakui itu, ya kan? Karena Iblis berkata, Fabi izzatika, dengan keagunganmu ya Allah. Ketika dia bersumpah. Ya. Dan Iblis berkata, Rabbi fa'anzirni, wahai Rabku, tangguhkanlah kehidupan bagiku. Dia manggil, wahai Rabku, wahai menciptakanku, memberikan rezeki kepadaku. Jadi Iblis juga paham ini. Di mana letak kesyirikannya Iblis? Di mana letaknya? Lagi-lagi dalam masalah ibadah. Dia diperintah oleh Allah untuk sujud ke Adam. Perintah Allah adalah ibadah kepada Allah, iya kan? Apakah dia lakukan? Dia tidak lakukan. Perintah tersebut bahkan dia berkeras kepala. Yang diantar letak kesyirikannya. Jadi iblis juga mengakui. Kalau hanya sekedar mengakui Allah mencipta rezeki, iblis juga tahu itu. Ya, bahkan Fir'aun juga tahu. Ya, sebab dalam Al-Quran dikatakan, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan dari Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata kepada Firaun, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basairah." Kamu sudah tahu wahai Firaun, tidak ada yang menurunkan ini semua kecuali Allah Rabb pencipta langit dan bumi. Basair. Semuanya sebagai kejelasan kejelasan. Perhatikan, jadi Nabi Musa mengatakan Fir'aun kamu sudah tahu. Jadi Fir'aun sebenarnya tahu itu. Dia mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki. Allah pemilik langit dan bumi. Itu diketahui oleh Fir'aun. Cuma dia keras kepala saja. Ya. Membangkang. Dan itu letak kesyirikan dia. Letak kesyirikan Fir'aun. Tetap dia menganggap dirinya sebagai yang berhak disembah. Tidak mau tunduk terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang pertama. Jadi kembali saya tekankan bahwa kaidah yang pertama para orang musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka juga mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah ini apakah cukup memasukkan mereka dalam Islam? Tidak cukup. Karena itu masih diperangi oleh Rasulullah. Kalau begitu, letak perselisihan bukan di dalam masalah Allah yang mencipta memberi rezeki, tapi letak di perselisihan antara nabi dan orang musyrikin siapa yang berhak mendapatkan ibadah. Itu letak masalahnya. Yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salah orang-orang di masa ini yang mengartikan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau itu arti la ilaha illallah, kaum musyrikin tidak mengakui. Iya kan? Kalau arti sebagian orang lagi menerjemah la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada membersih selain Allah. Kalau itu mana la ilaha illallah, kaum musyrikin juga paham itu. Mereka sudah melakukannya. Apakah mereka sudah waktu itu sudah dianggap muslim? Ya belum masih diperangi oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu, bukan itu makna arti la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilah di situ artinya yang diibadahi, yang disembah. Kalau diterjemah la ilaha illallah, penerjemahan yang benar ini hendaknya dihafal. Penerjemahan la ilaha illallah yang benar artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Jadi letak permasalahannya di mana? Dalam masalah ibadah. Ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala.